Nah, melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Al-Kalam. Ya. Sekarang setelah beliau menjelaskan tentang uh, definisi Al-Kalam, uh, demikian pula pembahasan tentang al-khabar wal insya. Berikutnya beliau menjelaskan dari sisi yang lain masih dalam pembahasan al-kalam kata beliau al hakikatu wal majaz. al hakikatu wal majaz. Pembahasan tentang hakikat dan majaz. Nah, وينقسم الكلام من حيث من حيث الاستعمال الى حق الى حقيقة ومجاز kalam يعني eh, perkataan kalam di sini yang dimaksud dalam bahasa Arab tentunya Nah, itu terbagi menjadi uh, kalam itu kalau ditinjau dari sisi penggunaannya itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi hakikat ya, dan terbagi menjadi majaz. Nah, masya Allah taala. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala at-taqsimul alaihi aktharu al-usuliyin. Pembagian yang Eh, kebanyakan mayoritas usuliyun berada di atasnya. Nah, kalam itu bisa hakikah, bisa secara hakikatnya, bisa secara majaz. Nah, sedangkan al hakikah aglabu minal majaz, lebih lebih banyak penggunaannya daripada majaz. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan sebutkan dalam Mukhtasar Tahrir bahwasanya penggunaan majaz itu ada terjadi ya walaupun tidak banyak ya jadi penggunaan hakikat dari sebuah perkataan itu lebih banyak penggunaannya nah akan tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dibikin pula Ibn Qayyim rahimahullah taala memandang bahwasanya pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz itu adalah pembagian yang hadis pembagian baru yang datang setelah Al-Qurun al Setelah tiga generasi terbaik dari umat ini berlalu. Nah, jadi di zaman dahulu, di zaman tiga generasi terbaik itu belum ada penggunaan seperti itu. Atau pembagian Al-Kalam menjadi hakikat dan majaz. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Zamin, rahimahullah ta'ala, wa innahu laysa ma'rufan fi ahdi sahabati wal tabi'in. Tidak ma'ruf di zaman sahabat tidak pula di zaman tabi'in wala tabi'it tabi'in, tidak pula di zaman tabi'ut tabi'in. Wa inna ma hadatha ba'dal quruni dan itu uh, ada nanti setelah uh, tiga generasi pertama di, dari, di kalangan umat ini. Wa tawassa'an nasu fihi kasairul fununi eh, tahduthu wa yatawassa'un nasu fiha. Maka manusia pun leluasa dalam penggunaannya sebagaimana dalam banyak cabang-cabang ilmu yang lainnya yang yang pernah ada yang yang ada maksudnya dan manusia pun banyak menggunakannya. Nah, kata beliau wa nahnu wada'na fi hadzal kitabi al-haqiqata wal majaz wa huwa min ta'lifina lakin inna ma wada'nahu qabla an yatabayyana lana bayanan wadihan anna al-majaza laysa bimawjudin. Nah, kami letakkan pembahasan ini dalam kitab ini pembahasan tentang hakikat dan majaz dalam tulisan kami ini. Ya memang ini dari tulisan kami kata beliau, tapi ini kami letakkan ya sebelum tabayyana lana, sebelum jelas bagi kami tentang penjelasan yang sangat jelas ya tentang adanya eh, kami letakkan penulisan tentang hakikat dan majaz ini itu sebelum jelas bagi kami bahwasanya majaz itu sebenarnya tidak ada. Nah, ini beliau mengikuti eh, pendapat ulama yang mengatakan majaz itu tidak ada. Nah, Masya Allah Ta'ala. Uzur yang kedua yang beliau sebutkan, kenapa ada pembahasan al-hakikah wal majaz dalam kitab al-usul min ilmu usul karya beliau? Karena memang itu e, tuntutan dari khitbah atau manhaj dari apa namanya mahat tertentu yang waktu itu meminta beliau untuk e, menulis tentang al-usul min ilmu usul. Jadi beliau berjalan di atas manhaj tersebut. Nah, jadi beliau juga pernah mengingatkan untuk menulis tambih ya, peringatan seperti ini. Nah, yakni tambi inna makana taqsimul kalam ila haqiqatin wa majaz bina'an ala ma alaihi akthar ma alaihi aktsarul usuliyyin al mutaakhirin. Adanya pembagian maja, uh, kalam menjadi uh, hakikat dan majaz itu itu berdasarkan apa yang para usuliyun belakangan berada di atasnya. Ya. Dan telah dirojihkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Ibn Qayyim rahimahullah bahwasanya di sana tidak ada majaz. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sudah mentambih, sudah memperingatkan hal tersebut ya, tapi ya qadar Allah ya, tidak tidak tercantum dalam kitab ini, tambih itu. Nah, di sini kita jelaskan karena tambih itu beliau ingatkan dalam dalam syarahnya, dalam penjelasannya. Nah. Baik, sekarang beliau bahas tentang al-haqiqah wal majaz. Jadi penggunaan al-kalam dalam bahasa Arab itu eh, <coughs> terbagi menjadi dua dari sisi penggunaannya. Yang pertama terbagi menjadi hakikah, ini hakikat. Yang kedua menjadi al-majaz. Sekarang insya Allah kita bahas pada malam ini tentang al hakikah Ya. Awalan kata beliau fal hakikatu hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu mithlu asadun lil hayawanil muftarish lil hayawanil muftaris. Nah. Kata beliau rahimahullah taala hakikat apa itu hakikat penggunaan kata atau kalam perkataan pada hakikatnya adalah lafat yang digunakan fima alahu. lafat yang digunakan pada asal peletakannya Misalnya contoh asadun kata asad apa itu asad singa ya untuk hewan yang buas ya maka kata beliau eh, setelah beliau sebutkan uh, definisi hakikat, kata beliau fakharaja biqaulina keluar dari ucapan kami al-musta'mal ya, al-lafzul musta'mal. Al-musta'mal keluar darinya al-muhmal. Apa itu al-muhmal? Ya, ucapan yang muhmal, ucapan yang tidak di e, digunakan. Nah, yang tidak digunakan. Maka tidak sesuatu yang tidak digunakan, muhmal itu yang terlantarkan, yang tidak digunakan. Maka fala yusamma haqiqatan wala majazan, tidak disebut sebagai hakikat, tidak perlu disebut sebagai sebagai majaz. Contohnya days. Nah, contohnya days. Baik. Days itu uh, kebalikan kata zaidun. Zaidun di, uh, dibaca terbalik menjadi daizun atau days. Nah, atau bisa juga bermakna days. Days uh, eh, days dalam day dalam bahasa Inggris bermakna hari. Nah, tapi itu uh, eh, rumus takmal karena dia bukan bahasa Arab. Demikian pula kata Zaid dibalik menjadi Daiz itu juga bukan uh, kata yang digunakan dalam bahasa Arab. Nah, maka dia muhmal. Tidak boleh kita katakan itu hakikat atau majaz karena tidak masuk dalam pembahasan al-kalam. Nah, fala yusamma haqiqatan wala majazan kata beliau. Nah, wa kharaja biqaulina fima wudi alahu fima wudi alahu Keluar dari ucapan kami dari definisi hakikat fima alahu pada asal peletakannya keluar dari de, uh, definisi ini adalah al-majaz. Nah, jadi majaz enggak masuk dalam hakikat. Masya Allah Ta'ala. Baik. Jadi hakikat itu adalah al-lafzul musta'malu fima alahu. Lafat yang digunakan pada asal peletakannya. Nah. Watangkosimul hakikatu ila aku aqsamin. Dan hakikat ini ya, itu terbagi menjadi tiga bagian. Ya, terbagi menjadi tiga, tiga bagian. Yang pertama lugawiyatun atau lugawiyatin, bisa dibaca lugawiyatun atau lugawiyatin. Wa syar'iyatun wa urfiyatun. Hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah. Nah, jadi penggunaan perkataan dalam bahasa Arab itu eh, ditinjau dari tiga perkara ini. Nah, yang pertama fal-lughawiyatu hakikat al hakikatul lughawiyah al-lughawiyah adalah hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a fi ma wudi'a lahu fil lughah. Nah. al hakikatul lughawiyah ya kalam yang ditinjau dari sisi hakikat lugawiyahnya ya hakikat lugawiyah adalah lafaz yang digunakan ya lafaz yang digunakan fima wudi'a fil lughah. Lafat yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, ini fal aslu hiya al haqiqatu al lubawiyah. Tidak boleh keluar dari hakikat lubawiyah kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Maka tidak boleh kita bawa lafaz itu kepada hakikat syariah kecuali ada dalil dari syariat yang menunjukkan hal itu. Nah, demikian pula tidak boleh kita bawa lafaz itu kepada makna hakik al-haqiqatul urfiyah kecuali ada dalil atau e, lisan ahlul urf yang mengatakan demikian. Nah, Masya Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi, kita kembali kepada apa? Ilal Qawamis, pada kamus-kamus bahasa Arab. Ya, kalau kita ingin melihat hakikah e, eh, dari satu lafaz dalam bahasa Arab. Ya, Masya Allah Ta'ala. Ini hakikah yang pertama. Al-haqiqah itu yang kedua kata beliau ah, beliau jelaskan hiya lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Kemudian beliau jelaskan fa kharaja qaulina keluar dari ucapan kami dari definisi hakikat ah, atau al-haqiqatul lughawiyah, hakikat lughawiyah keluar dari ucapan kami fil lughah, keluar darinya al-haqiqatus syar'iyyah wal urfiyah. Karena pembahasannya tentang hakikat lughawiyah. Misal dzalik contoh kata atau lafad as-salatu, as-salah. Fa inna haqiqataha al-lugha fa inna haqiqataha al-lughawiyya eh, haqiqataha al-lughawiyyata ad-du'a. Karena sungguhnya hakikatnya dalam bahasa secara uh, eh, lugah secara bahasa ya, salat itu adalah ad-du'a. Ya, doa. Sebagian ulama menyebutkan as-sana. Nah, ad-du'a wa Nah, malu alaihi ala kalami ahli lughah. Maka kata as salah di sini dibawa kepada uh, makna atau kalam ahli lughah. Kalamnya, ucapannya ahli bahasa tentunya. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ini uh, hakikah yang pertama. Al-hakikatu yang kedua, wal hakikatu tu Hakikat syar'iyyah adalah hiyal lafzul musta'malu fima wudi'a lahu fi syar'i. Dia adalah lafaz yang digunakan fima wudi'a lahu fima wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara syariat. Nah, dari bahasa Arab kemudian uh, dari sisi syariat ya ada dalil penggunaannya dipindahkan kepada makna makna syar'iyah, hakikat syar'iyah. Maka kata beliau fa kharaja bi fi syar'i keluar dari ucapan kami kata fi syar'i dalam syariat Keluar darinya al-haqiqatul lugawiyah, eh, al-haqiqatul lugawiyah tu wal urfiyah tu. Keluar darinya hakikat lugawiyah dan hakikat urfiyah. Misal zalika, contoh dari hal tersebut kata beliau, as-salatu. Salat. Nah. Fa inna haqiqataha fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata al-aqwalu wal af'alul ma'lumatu. Nah. Al-muftatihatu bit takbiri wal muftatimatu bit taslimi. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dhalikah. Kata beliau, maka hakikatnya solat itu kalau dalam penggunaan syariat, dalam hakikah uh, syar'iyah, ya, Kata as solah di sini adalah akwalun wa af'al. Ya, ucapan atau perbuatan yang maklum yang sudah diketahui. Ya, kalau di sini eh, di, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Ini menurut ta'rif uh, fuqaha rahimahullah taala. Tapi kita sebutkan kata beliau yang lebih utama kalau kita katakan tentang sholat itu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ibadatin dzati aqwalin wa af'alin ma'lumah. Ta'abbud ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang dzatu aqwalin wa af'alin, ibadah yang memiliki ucapan dan e, perbuatan atau gerakan yang maklumah yang sudah diketahui. Muftatihatun bit takbir, dibuka diawali dengan takbir wa muftatimatun bi bit taslim dan di tutup dengan dengan dengan salam. Nah, ini yang beliau sebutkan definisinya di syarahnya nah, berbeda dengan definisi yang beliau sebutkan di matannya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, maka kalau dalam dalam dalam istilah syariat ya, entah itu dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kalimat as-shalah di situ ya digunakan pada makna uh, al-haqiqatu syar'iyyah. Al-haqiqatu asy-syar'iyyah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Contohnya, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يقبل الله صلاة بغير tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa toharoh. Nah, kata salat di sini ya, yang kita pahami salat di sini bermakna apa? Kita pahami salat di sini hakikatnya adalah hakikat syar'iyyah, bukan hakikat lugawiyah. Kalau hakikat lugawiyah, al hakikatul lugawiyah berarti salat yang dimaksud di sini apa? Ad-du'a, doa. Kan begitu. Atau sebagian ulama menyebutkan ad-du'a wastana. Tapi di sini nggak cocok kalau kita ter, e, pahami seperti itu karena kata salat dalam hadis ini ya bermakna al hakikatul syar'iyyah, yakni salat yang kita pahami secara syariat yaitu e, ibadah sebuah ibadah yang memiliki ucapan atau gerakan atau perbuatan yang telah diketahui ya secara apa namanya dalil disebutkan gerakan-gerakan sholat dan ucapan-ucapan bacaan-bacaan yang kita yang kita bacakan yang didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam itu itu sholat yang kita pahami. Nah demikian pula e, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada janganlah engkau tusolli, jangan engkau uh, e, sholat terhadap mereka yang mati selama-lamanya. Ini orang yang mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan. Maka yang dimaksud dalam la tusolli, jangan engkau sholat di situ, maksudnya adalah as-sholatu syar'iyah, sholat syar'iyah. Artinya jangan engkau sholat mayit pada mereka, ya sholat jenazah atas mereka-mereka yang sudah mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kecuali ada korinah yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah al-hakikatul lugawiyah. <coughs> Maka dalam hal tersebut ya kita palingkan kepada makna uh, al-lugawiyah dengan korinah dengan indikasi yang ada. Nah, Masya Allah Ta'ala. Contohnya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Khudh min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa ya, ambil dari mereka harta-harta mereka sebagai sedekah. Ya, zakat. Tutahiruhum yang akan mensucikan, eh, membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. wasalli alaihim dan salatlah atas mereka. Nah, salat di sini maksudnya apa? Apakah salat uh, syariah yang kita pahami? Ya. Enggak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan hal tersebut, ya, bahwasanya datang satu kaum kepada mereka membawa sodakohnya, membawa harta zakatnya. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma salli alaihim, ya Allah bersolawatlah atas mereka. Yani memuji uh, doa doa kebaikan untuk untuk mereka. Jadi yang dimaksud di sini uh, eh, wasalli alaihim, solat di situ yang dimaksud adalah doa, nah, doa kebaikan untuk mereka. Nah, kenapa? Kenapa kita tidak pahami sholat di situ sebagai sholat syariah? Karena ada dalil yang memalingkan dari makna al-haqiqatul al-haqiqatu syariah menuju kepada al-haqiqatu al-lubawiyah. Intinya ada dalilnya. Nah, dalil atau indikasi yang memalingkan memalingkan hal tersebut. Nah, masya Allah taala. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga kata beliau wal haqiqatul arufiyah. Hiya al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu fil 'urfi. Al-haqiqatul 'urfiyah, hakikat uh, 'urfiyah adalah lafad yang digunakan fima wudi'a lahu fil 'urfi. Ya. lafad yang digunakan pada asal peletakannya secara 'urf. 'Urf itu adat atau kebiasaan. Nah, fakhoroja kharaja fil 'urfi, maka keluar dari definisi yang kami sebutkan kata fil 'urfi secara Huruf hakikat e, secara adat atau kebiasaan, ya. Keluar darinya al-haqiqatul lubawiyah tu syar'iyyah. Keluar darinya pembahasan hakikat lubawiyah dan hakikat syariah. Jadi beliau ingin sebutkan bahwasanya masing-masing dari hakikah uh, eh, asy atau al-haqiqatul lughawiyah, hakikatul al hakikatul syariah dan al hakikatul urfiyah itu berbeda-beda, ya. Tiganya berbeda, berbeda-beda. Nah, harus digunakan pada tempatnya. Masya Allah Ta'ala. Misalu dalika. contoh hal tersebut. Kata ad-dabbatu. Kata ad-dabbah. Ya. Kata ad-dabbah kata beliau Fa'inna haqiqataha al-urfiyata zatul arba'i minal hayawan. Sungguhnya hakikatnya secara urf, secara adat atau kebiasaan, orang yang menyebutkan kata adab, orang Arab kalau menyebutkan kata adabah, yang dimaksud dengannya adalah zatul arba. Ya, minal hewan, hewan yang memiliki empat kaki. Ya. malu alaihi fi kalami ahli fi kalami ahli urfi. Maka kata ad-dabbah ini dibawa kepada makna ya ucapan ahli urf. Ya, orang-orang yang uh, ucapan orang-orang adat atau orang-orang yang biasa menggunakannya dalam urufnya atau kebiasaannya. Nah, Masya Allah Ta'ala wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsam. Kemudian beliau sebutkan faidahnya. Faidah mengenal pembagian kalam itu menjadi tiga jenis. Ya. An-nahmila kulla lafzin ala ma'nahu al-haqiqiyyi fi mawdi' isti'malihi. Faidahnya kita mengetahui bahwasanya kalam itu terbagi menjadi tiga, terbagi kepada al-haqiqatu syar'iyyah afwan, al haqiqatu lughawiyyah dan yang kedua al-haqiqatul eh, syar'iyyah dan yang ketiga al-haqiqatul 'urfiyyah. Faidahnya apa kita pahami seperti ini, belajar seperti ini supaya kita bisa membawa setiap lafat itu sesuai pada maknanya secara hakiki. Nah, pada ya, eh, apa namanya? bentuk penggunaannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Sesuai dengan penggunaannya. Fayuh malu fi ahli lugati 'ala al lugawiyah. Maka kata beliau, maka dalam penggunaan ahli bahasa, lafadz dibawa kepada hakikat hakikat lugawiyah. Demikian pula wa fi ahli al-'urfi 'ala al-haqiqati al-'urfiyyah, ah, fa wa ahli syar'i 'ala 'ala al syar'iyah. wa ahli al-'urfi 'ala al al Ya. Kata beliau rahimahullah, maka dalam penggunaan ahli bahasa, lafat itu dibawa kepada hakikat lugawiyah. Dalam penggunaan syari syar'i, syariat, maka lafat tersebut dibawa kepada makna syariah. Ya. Dan dalam penggunaan ahli urf, maka digunakan lafat tersebut kepada makna hakikat urfiyah. Nah, Masya Allah. Jadi, jadi uh, ada porsinya masing-masing. Ada porsinya eh, masing-masing. Uh, Masya Allah. Ta'ala. Iya. Nah, nanti kalau kembali kepada uh, eh, ahli uruf al hakikatul urufiyah ya. Kalau uruf itu kan bisa bisa bermakna umum, uruf kebiasaan secara umum dan terkadang bisa bermakna uruf secara khusus. Ya, karena al-a'raf yakni al-al-urfu -al ya atau al-adatu kebiasaan itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, di satu kaum dengan kaum yang lainnya dan seterusnya. Itu kalau penggunaan uh, secara uruf Ya. Masya Allah Ta'ala. Faddabatu inda, inda ahli al-urfi. Maka kata ad-dabah menurut ahli al-urf. Ya. Zawadul arba kata mereka. Minal hewan. Hewan-hewan yang memiliki empat kaki. Tapi menurut sebagian ahli urf yang lainnya. Kalau mereka sebutkan dabah. Maka yang mereka maksudkan adalah al-himar. Ya, keledai secara khusus. Ya. Tapi menurut sebagian mereka yang lainnya. Uh, urf yang lainnya. Kalau mereka sebutkan ad-dabah yang mereka maksud adalah ma yurkab, sesuatu yang ditunggangi. Kalau daba berarti hewan yang ditunggangi. Nah, Masya Allah Ta'ala. ya Nah, ini kita kita apa namanya? Kita dapatkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan uh, urf <coughs> atau uh, urf ilmiahnya para ulama ya, dalam sebagian pembahasan dalam istilah-istilah para ulama pun kita dapatkan seperti itu. Kita kasih contoh umpamanya Eh, kata al-fa'il. Al-fa'ilu. Ya. Masya Allah Ta'ala. Maka fa'il, kata al-fa'il, ya, menurut ahli nahu, itu beda dengan fa'il menurut ahli bahasa. Berbeda. Kalau fa'il menurut ahli nahu adalah is al-ismul marfu' alladhi taqaddamahu fi'lun. Nah, waqa'a minhu aw bihi. Ya, kalau menurut ahli nahu, ya ahli tata bahasa Arab, nahu dalam pembahasan nahu al fa'il itu adalah kata marfu yang didahului oleh kata kerja atau kata yang merupakan e, pelaku dari kata kerja sebelumnya. Ya. Akan tetapi kata al-fa'il menurut ahli lugo itu berbeda. Yang mereka maksud dengan al-fa'il pelaku dalam bahasa Arab ya dalam ahli bahasa man hasala minhul seseorang yang E, perbuatan itu terhasilkan dari perbuatannya. Ya. Contoh, dalam bahasa Arab, Zaidun koma, Zaidun koma, Zaidun koma. Nah, kalau dalam bahasa, ya, Zaid ini disebut sebagai fa'il, pelaku. Karena dialah Zaidun koma, Zaidun telah berdiri. Karena Zaidlah pelaku apa? Pelaku perbuatan berdiri. Kan begitu. Tapi menurut ahli nahu, Zaid di situ bukan fa'il. Ya, Zaid di situ bukan bukan fa'il. Kecuali menurut eh, apa pendapat Al-Kufiyun dalam pembahasan ini yang mereka membolehkan takdimul fa'il entah itu mutlak atau didahului dengan ada syarat eh, ini lain pembahasannya tapi yang beliau maksud di sini eh, bukan di atas pendapat al-kufiyun nah jadi mereka sebutkan bahwasanya Zaid di sini bukan fa'il Ya, karena kalau dari sisi peletakan ilmu nahu, Zaidun koma Zaid di sini sebagai sebagai mubtada bukan fa'il. Nah, ini uh, eh, ada terjadi ya, itu uh, kita dapatkan dalam nah, penggunaan uh, urf ilmiah, kebiasaan ilmiah atau adat ilmiah para ulama dalam istilah-istilah mereka. Nah, jadi nanti dilihat dilihat juga uh, apa namanya uh, urf tersebut, urf siapa yang digunakan. Nah, masya Allah taala. Baik. Saya kasih contoh eh, seperti dalam uruf kita di, di, di Indonesia kata dukun. <coughs> kata dukun. Ya. Dukun. Apakah kalau ada orang mengatakan si fulan dukun, apakah otomatis kita katakan oh berarti dia kafir? Enggak. Karena penggunaan kata dukun dalam uruf kita di Indonesia, dukun itu banyak. Ada dukun merana, ada dukun patah, dukun pijat, banyak banyak dukun. Nah, menurut uruf eh, apa namanya kebiasaan Eh, masyarakat kita. Nah, jadi e, tidak boleh langsung serampangan juga, ya, tidak boleh juga langsung serampangan, maka harus ditinjau penggunaan kata tersebut. Nah, Allahu taala a'lam. insya e, eh, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah ini beliau sebutkan tadi pembahasan tentang Zaidun qomar dan seterusnya itu disebutkan faidah ini di dalam syarah beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah al-usul min ilmi usul. Insya besok malam kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua tentang pembahasan al-majaz. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan kita memohon kepada Allah semoga Allah segera angkat virus corona dari negeri kita dan dan, dan negeri kaum muslimin yang lainnya agar kita bisa ber, beraktivitas seperti sedia kala.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.